Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah Kaum muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan Bab yang ke-20 Dari kitab Tauhid Yaitu babu maja'a minat taglid Fiman abadallaha Inda qabri rajulin salihin Fakaifa idha abadahu Bab Larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Maka bagaimana lagi jika dia menyembah orang soleh tersebut atau beribadah kepadanya. Jadi bab ini berbicara tentang larangan keras beribadah di kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah. Walaupun seseorang beribadahnya kepada Allah, itu terlarang keras di dalam syariat Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu bisa menjerumuskan di dalam penyembahan atau peribadahan kepada penghuni kubur tersebut. Dan telah kita jelaskan yang terjerumus di dalam kesyirikan ini bisa jadi orang yang melakukannya pertama kali yaitu orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh ataupun orang yang melihatnya Terlebih lagi kalau dia seorang tokoh agama, seorang yang dianggap ustadz atau kiai. Pak kiai, Pak ustadz, beribadah kepada Allah di kubur orang soleh. Dia nggak beribadah kepada penghuni kubur itu, tapi beribadahnya kepada Allah. Namun bisa jadi orang yang melihatnya mengambil kesimpulan yang lain. Atau menganggap dia beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Ya. Jadi bisa saja dia sendiri yang terjerumus dalam kesyirikan ataupun orang yang melihat perbuatannya tersebut. Iya. Maka jemaah sekalian, ini dilarang di dalam syariat Islam bahkan dengan larangan yang sangat keras karena bisa menjerumuskan di dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan juga itu termasuk kategori mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang perbuatan tersebut. Kita telah membahas dua dalil hadis yang pertama dan kedua. Insya Allah Taala kita akan memasuki dalil yang ketiga. Penulis rahimahullah Taala berkata, wali muslimin anjun ibni Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang masyhur Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali wafat setelah tahun 60 Hijriah. Qala beliau berkata, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul Aku pernah mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lima hari sebelum wafat beliau bersabda. Aku pernah mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lima hari sebelum wafatnya beliau bersabda. Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan seseorang di antara kalian sebagai khalil sebagai kekasih yang paling dicintai. Aku berlepas diri kepada Allah dari perbuatan tersebut. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku boleh menjadikan seseorang dari umatku sebagai khalil, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang kafir, telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ala falatattakhidul kubura masajida fa inni anhakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Jemaah sekalian, inilah hadis yang ketiga di dalam bab ini. Di dalam hadis ini terkandung sejumlah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian yang terkait dengan pembahasan kita adalah jelas sekali larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan beliau peringatkan juga, itu adalah tradisi orang-orang kafir sebelum umat Islam. Dan pada hadis yang sebelumnya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Iya. Maka jemaah sekalian, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, minimalnya terkandung padanya beberapa bentuk larangan. Pertama, itu adalah tasyabbuh menyerupai orang kafir. Yang kedua, itu juga termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Yang ketiga, jelas-jelas menyelisihi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, jemaah sekalian, yang lebih parah adalah bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini yang lebih berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini bukan sekedar kekhawatiran, tapi ini sudah fakta terjadi. Terjadi di masa dahulu, terjadi juga di masa sekarang. Dan ini masuk di dalam peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk dalam lubang dop, binatang padang pasir namanya dop. Kalau mereka masuk ke situ, kalian pun ikut masuk. Kalian akan ikut masuk. Ini pengabaran dan sekaligus peringatan. Pengabaran artinya pasti terjadi. Walaupun ini berita gaib, namun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Pasti terjadi. Adanya umat Islam yang mengikuti tradisi-tradisi orang kafir sebelum datangnya agama Islam. Kata Nabi SAW, mengikuti mereka itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang dop. Jadi sulit sekali untuk dilakukan, kita pun ikut masuk. Maknanya adalah sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang-orang sebelum kami maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Jadi ini adalah pengabaran. Betul-betul akan ada, akan terjadi, akan menjadi fakta. Dan subhanallah, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar kita saksikan hari ini. Adanya orang-orang muslim yang mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani, beribadah di kuburan-kuburan. Dan juga adanya orang-orang muslim bukan lagi beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan, tetapi beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Ini sebuah fakta yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pun telah menyaksikan hari ini. Jadi ini bukan sekedar kekhawatiran, sudah terjadi kenyataannya. Iya. Maka jemaah sekalian Nabi SAW memperingatkan kita agar kita tidak ikut-ikutan terjerumus di dalam dosa tersebut. Maka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah terkandung padanya berbagai macam larangan. Pertama, tasyabuh. yang kedua mengada-ada dalam agama, yang ketiga menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat yang paling berbahaya yaitu bisa menjerumuskan di dalam kesyirikan. Walaupun seseorang yakin, saya nggak mungkin berbuat syirik. Maka jemaah sekalian, dia, bisa menjerumuskan orang lain. Atau kalaupun orang lain tidak terjerumus, tetap saja itu terlarang. Kenapa? Karena itu tasyabuh. dan mengada-ada dalam agama serta menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Iya, belum lagi kalau mengandung pelanggaran-pelanggaran yang lain. Iya, minimal itu empat bentuk pelanggaran beribadah di kuburan-kuburan ya dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda la tusallu ilal kubur wa la tajlisu janganlah kalian salat menghadap kuburan jangan pula kalian duduk di atasnya juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam al ardu kulluha masjidun illal makbarah wal hammam bumi ini seluruhnya adalah masjid maksudnya boleh dijadikan tempat ibadah kecuali dua kuburan dan WC dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum, la taj'aluha kubura." Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian, jangan jadikan kuburan. Maksudnya salat sunnah jemaah sekalian. Bagi laki-laki yang afdal di rumah. Kata Nabi, solatlah sunnah di rumah kalian, jangan jadikan kuburan. Artinya apa? Di kuburan bukan tempat solat. Hanya saja ada satu solat yang diberikan pengecualian yaitu solat jenazah. Ketika kita misalkan kenal dengan orang tersebut, kita datang terlambat, dia sudah dikuburkan atau kita baru tahu dan kita nggak sempat mensolatkan, maka boleh kita solat jenazah di kuburan. Karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan seorang wanita yang suka bersih-bersih di masjid beliau, wafat beliau tidak diberitahu. Beliau tidak diberitahu, beliau tahunya, dapat kabar dia sudah dimakamkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat jenazah di kuburannya. Itu saja pengecualian. Selain itu terlarang. Baik larangan secara umum, larangan beribadah di kuburan, dan larangan secara khusus, larangan solat di kuburan dan menghadap kuburan. Iya. Demikian pula dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Alu buyutakum fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan bacalah Al-Quran di rumah kalian. Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Di sini juga mengandung peringatan bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Maka jemaah sekalian, tidak ada satu riwayat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an untuk tilawah di kuburan. Tidak surat Al-Fatihah, tidak pula surat Yasin maupun surat yang lainnya. Enggak ada satu riwayat. Padahal kita semuanya maklum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang paling rajin membaca Al-Qur'an, tapi enggak ada riwayat. Nabi dan para sahabat datang ke, ke kuburan untuk membaca Al-Fatihah atau membaca Yasin tidak ada satupun riwayat. Iya. Maka inilah jemaah sekalian salah satu peringatan penting dalam syariat dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Larangan keras beribadah di kuburan karena itu bisa mengantarkan penyembah kepada penyembahan terhadap penghuni kubur tersebut. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kita selalu dianjurkan untuk menutup segala pintu yang bisa mengantarkan kita kepada dosa, terutama dosa syirik. Terutama dosa syirik. Dan dosa apapun. Makanya di dalam Islam ada larangan berzina dan juga dilarang melakukan semua dosa atau semua perbuatan dan ucapan yang bisa mengantarkan kepada zina. Dilarang bercampur baur laki-laki dan wanita, dilarang bersentuhan, terlebih lagi berdua-duaan. Kenapa? Karena semua itu bisa mengantarkan kepada zina. Makanya nggak mungkin ada pacaran islami. Ya, pacaran islami nggak mungkin ada. Karena perbuatan orang pacaran itu mendekatkan mereka kepada zina. Dan semua itu diharamkan dalam syariat. Semua dosa, semua yang diharamkan dalam syariat maka melakukan perbuatan atau ucapan yang mengantarkan ke sana itu juga diharamkan sama dengan kesyirikan. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa memetik pelajaran ini? Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita, Allah telah menjadikan beliau sebagai khalil. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu artinya yang paling dicintai, yang tertinggi kecintaannya. Maka Allah memiliki sifat mencintai. Sebagaimana juga Allah memiliki sifat dicintai. Dan kalau kita perhatikan jemaah sekalian, mencintai dan dicintai ini penamaan terhadap sifat yang sama dimiliki oleh makhluk. Makhluk juga punya sifat mencintai dan dicintai. Namun tentunya jamaah sekalian, beda antara sifat mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mencintai dan dicintai milik makhluk. Antara sesama makhluk saja berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluk. Tentu berbeda. Allah menyatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha melihat, dia maha mendengar, lagi maha melihat. Gunung jamaah sekalian, gunung punya rasa cinta. Nabi SAW pernah bersabda, Hada jabalun, yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ketika beliau naik gunung Uhud, beliau bersabda, ini adalah sebuah gunung. Dia mencintai kita, kita pun cinta kepadanya. Bagaimana kira-kira Uhud mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu, nggak paham bagaimana caranya. Iya, ini antara manusia dan gunung, atau antara manusia dengan manusia yang lain. Berbeda bentuk kecintaannya, apalagi antara manusia dengan Allah. Jadi Allah memiliki sifat-sifat yang harus kita tetapkan, seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun jangan kita serupakan dengan sifat-sifat makhluk. Jangan pula kita ingkari. Ada orang yang nggak mau mengimani sifat-sifat Allah dengan alasan takut menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sudah nyatakan tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan dua orang khalil. Dua orang nabi. Inilah dua orang nabi yang paling mulia. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Dua orang nabi yang paling mulia yang sampai pada tingkatan khalil. Kecintaan Allah yang paling tinggi. Makanya jemaah sekalian kata para ulama, kalau kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai habibina itu berarti merendahkan beliau. Karena khalil itu tingkatan yang lebih tinggi. Iya. Kalau kita mengatakan Nabi SAW sebagai Habib, Habibullah, orang yang dicintai Allah, tapi dengan kata Habibullah. Itu sebenarnya merendahkan beliau. Sebab ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Khalilullah. Iya, ini sama-sama maknanya cinta, tapi tingkatannya beda. Antara Habib dan Khalil. Habibullah kecintaan Allah, Khalilullah juga kecintaan Allah. Nabi saw adalah Khalilullah, lebih tinggi daripada Habibullah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat. Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Beliau adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Manusia terbaik pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya berdasarkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, seandainya aku boleh menjadikan umatku sebagai khalil selain Allah, maka tentu Abu Bakar. Abu Bakar yang akan beliau pilih jadikan khalil yang paling tinggi kecintaannya. Tapi tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kepada Allah dibandingkan kepada Abu Bakar. Tapi jemaah sekalian, dari seluruh makhluk Abu Bakar yang lebih beliau cintai mengalahkan istri dan anak-anaknya. Inilah jemaah sekalian, orang yang cinta karena Allah. Cinta yang sifatnya tabiat bisa dia kalahkan. Bisa mengalahkan istri dan anak sendiri, subhanallah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Abu Bakar adalah manusia yang paling bertakwa. Melebihi istri-istri Nabi Alaihi sallallahu Wasallam dan anak-anak beliau. Maka Abu Bakar lebih beliau cintai daripada istri dan anak beliau sendiri. Ya, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Sesuai dengan urutan keimanan dan ketakwaan mereka. Jadi inilah yang dimaksud cinta karena Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang karena keimanan dan ketakwaannya. Bahkan juga ulama mengatakan hadis yang mulia ini merupakan dalil Abu Bakarlah yang pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan bahkan juga sahabat sepakat termasuk Ali bin Abi Thalib ikut berbaiat mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini juga mengandung bantahan kepada orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu yang paling mereka benci adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan Khomeini Khomeini pemimpin revolusi Iran. Setelah dia memimpin, subhanallah banyak sekali kejahatan yang dia lakukan terhadap ahlus sunnah di Iran. Hanya saja tidak terekspos oleh media. Dan dalam salah satu bukunya dia mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy. Dua berhala Quraisy. Iya. Jadi sangat besar kebencian mereka kepada Abu Bakar dan Umar padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka berdua. Mereka berdua adalah sahabat Nabi di dunia dan di akhirat, bahkan dikubur berdampingan. Kalau kita berpikir dengan akal yang apa namanya praktis, nggak mungkin kalau mereka berdua ini musuh Allah, Allah izinkan dikuburkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin. Iya, jadi Hadis ini juga termasuk bantahan kepada orang-orang Syiah yang membenci Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Jemaah sekalian, Syekh rahimahullah penulis kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi memberikan sedikit komentar terhadap tiga dalil yang sudah berlalu. Kata beliau, faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beribadah di kuburan Ketika itu beliau dalam kondisi menjelang wafat. Ini dalam hadis Aisyah yang kita bahas kemarin. Thumma innahu la'ana wa huwa fi Kemudian beliau melaknat orang yang melakukannya padahal ketika itu beliau dalam kondisi menghadapi kematian. Menghadapi kematian, beliau melaknat orang yang melakukannya. Ya, inilah maksudnya yang di dalam hadis Aisyah Adapun sebelumnya itu yang ada dalam hadis junduk di akhir hayatnya yaitu lima hari sebelum wafat. Kemudian ketika menghadapi sakaratul maut, beliau masih melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang melakukan itu. Iya. Ini menunjukkan hal ini sangat terlarang. Nabi SAW lima hari sebelum wafat melarang itu. Menjelang wafat, sudah detik-detik akan wafat, dalam kondisi sudah sakit parah, beliau masih melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang melakukannya yang kita bahas pada uh, hadis sebelumnya. Kemudian kata Syekh, "Wassalatu indaha min dzalik wa in lam yubna masjidun." Salat di kuburan termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah meskipun tidak dibangun masjid. Wa huwa makna qauliha khusya ayyutakhadha masjidah. Dan inilah makna ucapan Aisyah dikhawatirkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Fa inna sahabah lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Karena sahabat tidak menjadikan di sekitar kuburan beliau, di sekitar kuburan beliau tempat ibadah. Jadi tidak membangun. Namun tetap saja dikhawatirkan mereka beribadah di situ. Wa kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjida. Dan setiap tempat yang padanya dilakukan solat disebut masjid karena masjid menurut bahasa artinya tempat sujud. Tempat untuk bersujud. Jadi menurut bahasa, menurut makna bahasa, kalau kita sholat di situ, itu namanya juga masjid, tempat sujud. Walaupun tidak dija, tidak dijadikan apa namanya sebuah gedung masjid di situ. Jadi maksud beliau dua-duanya terlarang. Sama saja kita membangun masjid di kuburan atau mengubur di masjid atau nggak ada bangunan tapi kita beribadah di situ semuanya terlarang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura." Dijadikan untuk bumi ini seluruhnya sebagai masjid, tempat ibadah atau tempat sujud dan tahura alat untuk bersuci. Ya. Kecuali yang diberikan pengecualian sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ada dua pengecualian yaitu kuburan dan WC. Ada juga hadis lain yang melarang kita sholat di tempat berkumpulnya onta. Ya, ini contoh pengecualian. Baik, jemaah sekalian kita masuk hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wali Ahmad sanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu." Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoi beliau marfu'an. Marfu'an itu marf, marfu maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut mauquf artinya sampai kepada sahabat saja. Ini marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidunal kubura masajida." Sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Inilah jemaah sekalian, dua golongan manusia yang paling jelek. Pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Makanya jangan berharap menyaksikan kiamat, ya. Kiamat itu terjadi kepada orang-orang yang paling jelek di muka bumi. Sudah tidak ada lagi orang beriman. Allah sudah wafatkan semua orang beriman terlebih dahulu. Yang tersisa hanya orang-orang kafir. Barulah terjadi hari kiamat yang sangat dahsyat. Dan mereka adalah jenis orang kafir yang paling buruk. Ternyata jamaah sekalian, ada yang kedua yang juga termasuk sejelek-jelek manusia. Yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena mereka inilah pangkal terjadinya kesyirikan dan kekufuran pada umat Islam atau pada umat manusia sebagaimana kita bahas pada bab 19 sejarah awal terjadinya kesyirikan karena perbuatan ini mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah subhanallah begitu banyak hadis-hadis yang melarang keras beribadah di kuburan namun yang kita saksikan hari ini tidak sedikit kaum muslimin yang melakukan itu. Maka di sini jemaah sekalian kita bisa memetik satu pelajaran penting bahwasannya yang menjadi dalil itu bukan karena seorang tokoh mengamalkannya. Walaupun dia dipanggil ustadz atau dai kondang, ustadz besar, kiai besar. Bukan pula karena banyak orang melakukannya Bahkan bukan pula karena mayoritas orang melakukannya. Karena pada kenyataannya tidak sedikit banyak orang atau yang sudah dianggap sebagai kiai besar melakukan sesuatu yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil itu terbatas pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kata Syekh, Warawahu Abu Hatim fi sahihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim di dalam kitab sahih beliau. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah selesai dari bab ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Tadi disebutkan kalau apakah itu terlarang dan bagaimana sikap kita. Biasanya kalau kita e, mengantarkan jenazah itu kan biasanya kita membaca Al-Fatihah, kemudian biasanya kalau berziarah juga kita membacakan surat Yasin. Bagaimana sikap kita sebaiknya? Terima kasih Ustaz. Jawabannya terlarang. Membaca Al-Qur'an di kuburan atau ketika mengantarkan kuburan, eh, mengantarkan mayit menguburkan atau berziarah. Terlarang. Tadi sudah kita jelaskan terlarang dari dari empat sisi bahkan. Ya. Pertama itu menyerupai orang kafir. Yang kedua mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sudah jelas-jelas menyelisihi larangan beliau. Sudah jelas-jelas menyelisihi larangan beliau. Apa larangan beliau dalam hadis yang kita sebutkan tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala fala tattakhidul kubur masajida." Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini larangan umum. Ada larangan khusus. La taj'alu buyutakum maqabirah. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "La taj'alu buyutakum maqabirah, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya, tapi jamaah sekalian, habis baca surat Al-Baqarah setelah musik. Setannya lari datang lagi. Ya. Ini musik memanggil setan. Ya. Kata Imam Luqayyim rahimahullah, tidak akan berkumpul di dalam hati seorang hamba kecintaan terhadap Qur'annya Allah dan Qur'annya setan. Maksud beliau Qur'annya setan adalah musik. Ya, nggak akan berkumpul. Kalau seorang betul-betul cinta kepada Al-Quran, nggak mungkin dia cinta terhadap Qurannya setan, nggak mungkin. Kalau dia masih cinta terhadap Qurannya setan, berarti belum benar kecintaannya kepada Qurannya Allah. Itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Jadi Nabi SAW menyuruh kita jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, yaitu tidak dibacakan Quran padanya. Ini mengandung larangan membaca Al-Quran di kuburan. Ditambah lagi Nabi SAW dan sahabat nggak pernah melakukannya. Iya. Dan yang paling berbahaya adalah yang keempat yaitu mengantarkan kepada syirik. Pertama beribadah kepada Allah. Lama kelamaan penghuni kubur itu yang diibadahi. Contoh jamaah sekalian, orang baca Al-Quran di kuburan, ada terbetik dalam niatnya, pingin cari berkah dari kuburan itu sudah syirik. Ya, kita bahas di kalau tidak salah di bab ke-9, nanti bisa dilihat. Di bab yang ke-8 atau 9. Bertabarruk, mencari berkah dari benda-benda, bebatuan, pepohonan, termasuk kuburan, itu termasuk syirik. Begitu saja udah syirik. Apalagi kalau kemudian dia meminta, memohon kepada penghuni kubur. Berarti dia berdoa. Doa itu ibadah. Terlebih lagi ada yang sampai menyembelih untuk persembahan kepada penghuni kubur tersebut. Iya. Jadi itu terlarang. Terlarang dari empat sisi. Jadi kalau satu sisi nggak ada, tetap masih ada yang lain. Iya. Wallahu alam. Mungkin ada yang lain? Silakan. Uh, masalah takziah ini kan kalau di kebanyakan di zaman sekarang gitu Ustaz apa namanya kayak ada selahnya baca ini baca ini gitu kan. Nah, sebetulnya kalau takziah yang sesuai dengan sunnah itu bagaimana gitu Ustaz? Maksud ya, antum ziarah? Ziarah kubur. Ya. Ya. Ziarah kubur. Ziarah kubur. Salah. Baik. Jamaah sekalian, dalil tentang ziarah kubur itu semakin menguatkan pembahasan kita. Apa kata Nabi SAW tentang ziarah kubur? kuntu nahaitukum an ziyarat an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah dulu aku melarang kalian berziarah kubur tapi sekarang silakan berziarah karena itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat jemaah sekalian pertanyaannya kenapa dulu dilarang oleh Nabi SAW berziarah kubur karena memang kuburan ini betul-betul satu tempat kalau diperlakukan secara berlebihan akan menjerumuskan ke dalam syirik. Kalau ditambah amalan-amalan yang tidak dicontohkan akan menjerumuskan ke dalam syirik. Dan dulu para sahabat baru masuk Islam. Ilmu mereka belum terlalu kuat atau iman mereka belum terlalu kuat sehingga Rasulullah SAW pernah melarang berziarah kubur. Ketika mereka sudah banyak belajar, iman mereka sudah semakin kuat, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk berziarah kubur. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan tujuan berziarah kubur. Ulama menjelaskan berziarah kubur yang disunahkan itu untuk melakukan dua hal. Satu agar kita ingat mati, yang kedua untuk mendoakan penghuni kubur. Bukan kita ke sana karena kuburan itu ada berkahnya atau tempat yang lebih utama untuk berdoa kepada Allah sehingga doa kita lebih dikabulkan, bukan jemaah sekalian. Keyakinan itu sendiri enggak ada dasarnya. Ada orang yang meyakini kalau saya berdoa kepada Allah memohon hajat-hajat saya di dekat kuburan seorang wali itu lebih berpeluang untuk dikabulkan. Maka keyakinan seperti ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Justru yang ada dalilnya adalah terlarang. Dilarang melakukan itu. Jadi tidak ada dalil karena itu yang dikuburkan adalah seorang wali atau seorang nabi, maka berdoa di dekat kuburannya itu lebih berpeluang untuk dikabulkan. Enggak ada jemaah sekalian. Keyakinan itu saja sudah termasuk keyakinan mengada-ada di dalam agama. Wallahu alam. Iya. Mungkin ada yang lain? Silakan Pak. Kalau ini apa namanya tadinya masjid, lalu di luarnya ada kuburan Pak. Jemaah sekalian, kesimpulan tentang sholat di masjid yang ada kuburan. Ulama ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, hukumnya tidak sah. Berdosa dan tidak sah. Ini pendapatnya Imam Ahmad karena ada kata laknat di situ. Dilaknat berarti nggak sah dong ibadahnya. Tapi kebanyakan ulama berpendapat dia berdosa tapi solatnya sah. Kok bisa jamaah sekalian? Berdosa tapi solatnya sah. Mungkin saja. Ya, seperti wanita pergi haji tanpa mahram. Dia berdosa di satu sisi, tapi di sisi lain hajinya sah. Iya. Atau orang yang solat dengan baju hasil riba. Dia berdosa makan riba atau menggunakan fasilitas riba, tapi sholatnya sah. Jadi gambarannya seperti itu. Ini pendapat mayoritas ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah punya pendapat pertengahan. Beliau apa namanya uh, meneliti dan memberikan kesimpulan. Ada saatnya sholatnya tidak sah dan ada saatnya dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Kapan itu jamaah sekalian? Kalau dia sholat di situ, bukan sekedar beribadah kepada Allah, tetapi demi memuliakan dan mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Itu sudah jelas syirik. Bukan mengagungkan kepada Allah saja, tapi dia hendak mengagungkan penghuni kubur itu. Kenapa dia sholat? Bukan sekedar mengagungkan Allah, tapi juga untuk mengagungkan penghuni kubur itu maka ini tidak sah solatnya. Tapi kalau dia solat di situ hanya sekedar solat dan dia sudah tahu di situ ada kuburan, maka dia berdosa namun solatnya tetap sah. Ini rincian yang disebutkan oleh Syekh al Bani. beliau punya buku khusus. Mungkin jemaah bisa membaca lebih detail, buku khusus beliau membahas tentang ini yang beliau beri judul Tahdhirus Sajid minatikhadil kubur masajid. Peringatan bagi orang yang sujud dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat bersujud. Iya. Eh, dan buku ini juga sudah ada terjemahannya. Saya pernah lihat, ada terjemahannya. Iya. Jadi beliau kumpulkan semua hadis yang berbicara tentang larangan beribadah di kuburan khususnya melakukan sholat. Ya, bisa dibaca di buku itu lebih detail. Nah, sekarang persoalan jemaah sekalian, kalau kuburannya di luar masjid, ya, tadi kuburannya di dalam masjid. Bagaimana kalau di luar masjid? Maka jemaah sekalian, Sebagian ulama mengatakan kalau itu hanyalah kuburan umum, kuburan umum kebetulan dekat dengan masjid, maka solusinya cukup dengan dinding masjid sebagai pembatas. Tapi sebagian ulama mengatakan harus ada pagar yang memisahkan sehingga jelas ini area masjid, ini area kuburan. Tapi jemaah sekalian, kalau kuburan itu sengaja di situ untuk diagungkan, ini berat, ini sulit. Walaupun dibangun pagar atau ada dinding pemisah, tapi dia di situ diagungkan. Orang datang berziarah ke sana untuk menyekutukan Allah dengan kuburan tersebut. Maka sebaiknya kita tidak sholat sama sekali di kuburan seperti ini, karena bisa jadi itu merupakan pertolongan kepada mereka menyembah selain Allah karena meramaikan. Dan juga orang bisa salah sangka, kita dikira ikut mengagungkan kuburan tersebut atau menyembahnya padahal tidak. Demikian jemaah sekalian pembahasan ringkas semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.